Kita melanjutkan kembali pembahasan dari mendulang faedah dari kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu taala Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin dan masih melanjutkan penjelasan tentang perkara-perkara yang menguatkan pendorong iman dan pembangkit agama dan keimanan seseorang di dalam jiwanya dan pada akhir dari pertemuan kita kita telah sampai kepada poin yang ke-16 bahwa hendaknya senantiasa seorang hamba untuk memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi hidayah dan dijauhkan dari tipu daya syaitan. Boleh jadi ketika dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala bertepatan dengan waktu di mana Allah Azza wa Jalla memberikan hembusan rahmatnya kepada hamba tersebut. Sehingga ia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla merahmatinya memberikan perlindungan kepadanya dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk berjalan di atas as-siratul mustaqim kemudian kita memasuki poin yang ke-17 dari perkara-perkara yang menguatkan pendorong dan pembangkit keimanan seseorang di dalam dirinya. Kata beliau rahimahullah taala ay bi anna fihi jadhibain Hendaknya seorang hamba senantiasa mengetahui bahwa di dalam dirinya ada dua hal yang saling berlawanan yang saling tarik menarik wa mihnatuhu bainal jadibain dan ujian yang dialami oleh seorang hamba di antara dua penarik ini jadibun yajribuhu ila rafiqil a'la min ahli illiyin yang pertama yang menarik untuk mengarahkan hamba tersebut menuju kepada tempat yang sangat tinggi untuk berkumpul dengan orang-orang yang mulia di dalam surga Allah Jalla wa'ala menjadi ahlul jannah ila asfali safilin dan ada pula penarik yang lain yang akan menarik hamba tersebut menuju kepada tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina, yang penuh dengan siksaan yang menyakitkan. فَكُلَّمَنْ قَادَ مَعَ الْجَاذِبِ الْأَعْلَى صَعِدَ دَرَجَةً حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ يَلِيقُ بِهِ مِنَ الْمَحَلِّ الْأَعْلَى Dan setiap kali jiwa hamba tersebut tunduk dan menurut kepada penarik yang menariknya ke atas menariknya menuju tempat yang lebih mulia maka dia pun akan naik satu tingkat hingga sampai kepada tempat yang layak baginya dari tempat yang mulia di dalam al-jannah wa kullaman qada ila al-jadhib al-asfal nazala darajatan hatta ya-, yantahi ila mawdhi'ihi min sijjin dan setiap kali dia menurut dia manut kepada penarik yang mengarahkannya kepada kehinaan mengarahkannya ke bawah maka dia pun turun satu tingkatan hingga dia kemudian sampai kepada tempat yang telah disiapkan untuknya dari si jin di dalam azab jahannam wal maka akan selalu ada penarik akan selalu ada yang berupaya untuk mengarahkan ada yang mengarahkannya kepada kebaikan ada yang mengarahkannya kepada kehancuran wa mata arada an ya'lama hal huwa ma'ar rafiqil a'la awil asfal yanzur aina ruhuhu fi hadzal alam dan apabila dia hendak mengetahui apakah jiwanya itu akan bersama dengan ar-rafiqul a'la yang akan menariknya ke tempat yang mulia atau jiwanya bersama dengan penarik yang mengarahkannya kepada tempat yang paling rendah maka hendaknya dia memperhatikan ruhnya di alam ini. Hendaknya dia memperhatikan ruhnya dalam kehidupan dunia ini. Kemana ruh itu mengarah? Condong kemana dia? Apakah ruhnya lebih condong kepada hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala, kepada ketaatan di dalam agama ini atau sebaliknya ruhnya lebih condong kepada kemaksiatan lebih condong kepada kelalaian perbuatan dosa maka seorang bisa mengetahui di mana dia akan ditarik ketika dia memperhatikan dan melihat jiwanya ini mengarah kemana. Apabila daya tarik yang mengarahkannya ke atas itu lebih kuat, walhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Namun apabila sebaliknya maka sebelum dia menemui ajal hendaknya dia berupaya untuk memperbaiki menunjukkan ada penyakit ada kerusakan di dalam jiwanya yang harus segera diperbaiki diobati fa innaha faraqatil badan takunu fir rafiqil ladzi kanat munjadibatan ilaihi dunya karena ruh itu apabila berpisah dengan badan ini, dengan tubuh ini, maka dia akan bersama dengan temannya yang menariknya ketika di dunia. Yang menariknya ketika di dunia. Ketertarikan jiwa itu ke arah mana? Kebaikan atau kemaksiatan? fahuwa aula biha maka yang menariknya lebih berhak untuk mendapatkan jiwa itu fal mar'u ma'a man ahabba tab'an wa aqlan wa jaza'a. maka seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan apa yang dia cintai, bersama dengan siapa yang dia cintai baik secara tabiatnya, demikian pula secara pemikirannya, akalnya, demikian pula dalam hal balasan. Ruhnya di dunia bersama siapa? Cintanya kepada siapa? Apabila ruh itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila ruh itu cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia semangat untuk mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sunnah-sunnahnya menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya dia cinta kepada Allah dia cinta kepada Rasulnya dan tabiatnya terlihat dan fikirannya selalu mengarah kepada hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala maka dia pun akan mendapatkan balasan di mana dia akan ditarik dan dikumpulkan bersama dengan apa yang dia cintai dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintainya pada hari kiamat kelak. Apabila engkau cinta kepada Allah, engkau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau cinta kepada para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, maka engkau akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Wa may yuti'illah war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Wa kullu muhtammin bi syai' fa huwa munjadibun ilaihi wa ila ahlihi bit tab'i. Dan setiap orang yang mementingkan sesuatu maka dia akan ditarik kepada sesuatu yang dia merasa penting dengannya. Dan dia akan ditarik bersama dengan orang-orang yang bersama dia dalam hal tabiatnya, dalam hal pengamalan agamanya dia akan dikumpulkan bersama dengan yang sama dalam hal tabiat, dalam hal balasan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba diberi hidayah untuk memahami syariat ini lalu kemudian mengamalkannya dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulnya. Sehingga dia berusaha untuk mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janji Allah azza wajal bahwa dia akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintainya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma'adatta Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Kata sahabat ini, aku tidak mempersiapkan dengan banyak salat, banyak puasa, akan tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai. Mendengarkan itu Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini sangat gembira. Dan beliau mengatakan bahwa keimanan beliau tidaklah seperti keimanan Rasulullah, tidak pula seperti keimanan Abu Bakar As-Siddiq, keimanan Umar bin Khattab. Akan tetapi beliau berharap agar dikumpulkan bersama dengan mereka karena kecintaan beliau kepada mereka. Demikian pula kita wahai kaum mukminin, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sehingga kita berharap agar Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita bersama dengan mereka orang-orang yang mulia Allah Jalla wa'ala berfirman Qul kullun ya'malu ala syakilatihi Katakanlah bahwa setiap hamba itu beramal sesuai dengan keadaannya masing-masing sesuai dengan kondisinya masing-masing apabila dia termasuk orang yang taat yang saleh maka dia akan dikumpulkan bersama dengan mereka namun apabila dia jauh dari Allah dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala maka dia pun akan dikumpulkan bersama dengan yang semisalnya kemudian Poin yang ke-18 ay ya'lama anna tafrigh al-mahall syartun linuzuli ghaithir rahmah wa tanqiyatahu min ad-daghal syartun likamali az-zar'i Hendaknya seorang memahami dan mengetahui bahwa mengosongkan tempat maksudnya mengosongkan kolbu mengosongkan jiwa dari berbagai macam kotoran itu menjadi sebuah syarat akan turunnya hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa dari berbagai macam kerusakan-kerusakan yang dapat merusak hati, yang mengotori hati, itu merupakan syarat akan menjadi sempurna tanaman keimanan di dalam jiwa itu. Jadi beliau memperumpamakan jiwa kita ini seperti tanah. Apabila seseorang mengosongkan tanah tersebut dari berbagai macam kotoran yang apabila bibit telah dimasukkan ke dalam tanah tersebut maka aman dari hal-hal yang merusak maka dia harus membersihkan terlebih dahulu agar apa agar ketika seseorang memulai untuk menanam maka dia akan tumbuh dengan baik berbeda halnya apabila seseorang membiarkan kotoran di dalam jiwanya dia hendak mengisinya dengan keimanan maka terkadang sulit untuk masuk ke dalam jiwa kenapa disebabkan karena banyaknya kotoran noda yang menghalangi masuknya keimanan semakin kotor semakin sulit iman itu masuk ke dalam hati seorang hamba فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمه mahallan farigan qabilan yanzilu fi apabila seseorang tidak mengosongkan tempat tersebut tidak mengosongkan jiwa itu dari berbagai macam kotoran dosa dan kemaksiatan maka dia tidak akan bisa menerima hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena hujan rahmat itu hanya bisa menempati sebuah tempat yang betul-betul kosong dan siap untuk diisi. Siap untuk menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, tanaman yang kemudian hari akan memberi manfaat. Maka demikian pula iman. Iman Apabila hendak dimasukkan ke dalam hati seorang maka dia harus berupaya untuk menjernihkan, membersihkan hatinya dari berbagai macam noda, dosa dan kesalahan itu. Kemudian yang kesembilan kata beliau rahimahullah أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له ولعز لا ذل معه وأمن لا خوف فيه وغناء لا فقر معه ولذة لا ألم معها وكمال لا نقص فيه Kata beliau hendaknya seorang hamba itu meyakini dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia itu untuk meraih kekekalan untuk berada dalam sebuah kehidupan yang kekal yang tidak ada lagi fana di dalamnya untuk meraih kemuliaan yang tidak ada lagi kehinaan padanya untuk meraih rasa aman yang tidak ada rasa takut dan kekhawatiran padanya untuk meraih kekayaan yang tidak ada lagi kemiskinan bersamanya untuk meraih sebuah kelezatan dan kenikmatan yang tidak ada rasa sakit bersamanya dan untuk meraih kesempurnaan yang tidak ada kekurangan untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya ini menciptakan manusia ini untuk apa engkau diciptakan agar engkau menjadi ahlul jannah menjadi penghuni surga agar engkau menjadi mulia agar engkau senantiasa merasakan rasa aman yang tidak ada lagi kekhawatiran dan rasa takut ulaika lahumul amnu wahum muhtadun mereka itulah hamba-hamba yang akan meraih rasa aman dan mereka orang-orang yang diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih sebuah kekayaan yang tidak ada lagi kemiskinan bersamanya. Untuk meraih sebuah kenikmatan dan kelezatan yang dia tidak akan lagi merasakan sakit. Itulah kehidupan yang sempurna. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba ini untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah demi untuk meraih kemuliaan yang telah disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis Qudsi berfirman A'adadtu li'ibadi as-salihin ma la'aynun raa'd, ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang salih sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang pernah engkau saksikan dari sebuah pemandangan dan kehidupan yang paling indah, ketahuilah kehidupan di dalam surga masih jauh lebih indah dan lebih nyaman dalam pandangan mata. Sesuatu yang tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang. Itulah al-jannah. Al-jannah yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kaum mukminin. Yang sekarang ini masih disembunyikan untuk mereka. Maka kata beliau, "Wamtahanahu fi hadhihi ad-dar bil baqa' alladhi yusri'u ilayhi al-fana' wal 'iz alladhi yuqarinuhu adh-dhull wa ya'qibuhu وكذلك الغنى واللذة والفرحة والسرور والنعيم alladhi huna masyubun bididdihi yata'aqqabuhu didduh wa huwa sari'uz zawal maka Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dalam kehidupan dunia ini untuk tinggal di tempat yang mana itu akan sirna, akan fana. Dia akan meninggalkan dunia ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan kemuliaan di dunia ini. Namun kemuliaan yang dibarengi dengan kehinaan. Dan dilanjutkan dengan kehinaan pula. Tidak akan selalu mulia seorang hidupnya dalam kehidupan dunia ini. Tanpa iman, tanpa amal soleh. Maka kemuliaan yang dia rasakan itu sesaat akan sirna. Rasa aman. Dalam kehidupan dunia rasa aman ini disertai dengan rasa takut Sebelumnya dia sudah ketakutan dan setelahnya pun dilanjutkan dengan rasa takut. Demikian pula kekayaan, kelezatan, kegembiraan, kenikmatan yang dia rasakan dalam kehidupan dunia itu tercampur dengan apa yang menjadi lawannya. Karena seorang tidak akan selalu kaya. Dan seorang tidak akan selalu merasakan kelezatan. Seorang tidak akan selalu merasakan kegembiraan dan kenikmatan. Ada masa-masa di mana dia akan menjadi orang yang miskin. Dia akan kehilangan kelezatan yang selama ini dia rasakan. Dia akan hilang kegembiraan. Sukacita berubah menjadi sebuah duka cita. Kenikmatan berubah menjadi nikmah. Itulah kehidupan dunia. Wa huwa zawal dan sangat cepat berlalunya kehidupan ini. Faghalita aktsarul khalqi fi hadzal maqam idh talabun na'ima wal baqa'a wal 'izza wal mulka wal jah fi ghairi mahallih sehingga mayoritas makhluk pun mereka salah di dalam mengartikan kehidupan ini. Mereka mencari kenikmatan, mereka mencari kekekalan. Mereka ingin meraih kemuliaan. Mereka ingin mendapatkan sebuah kekuasaan dan jabatan. Namun bukan pada posisinya, bukan pada tempatnya. Akhirnya mereka mendapatkan itu pun ketika di dunia. Mereka mendapatkannya dalam waktu sesaat. Dalam waktu sesaat. Silahkan Anda melihat secara real apa yang dialami oleh para penguasa-penguasa itu. Dahulu mereka menjadi seorang penguasa tertinggi di sebuah negeri. Sekarang sudah tinggal nama. Dahulu mereka diuluk-ulukan. Setiap dia mendatangi sebuah wilayah maka dia akan di, disambut meriah oleh rakyatnya. Sekarang mereka tidak lagi memilikinya. Bahkan mereka telah meninggalkan apa yang selama ini mereka miliki. Mereka telah meninggal. Kekuasaan telah berpindah ke tangan yang lain. Dan begitulah seterusnya. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Maka sungguh merupakan kekeliruan dan kelalaian bagi seorang hamba ketika dia mengejar dunia yang dunia ini akan sirna akan hilang lalu dia tidak mempersiapkan bekalnya menuju Allah menuju kepada kehidupan yang lebih kekal lebih nikmat lebih bahagia Kata beliau, "Fal maghrur al-makhdu' yaqa'u nadharuhu 'ala al-mulk adh-dhahir alladhi suratuhu mulkun wa batinuhu riqqun." wa ala syahwa allati awwaluha ladza wa akhiruha hasrah maka orang yang tertipu dalam kehidupan dunia ini pandangannya tertuju kepada sebuah kekuasaan yang zahir yang nampak yang casingnya itu adalah kekuasaan namun yang tersimpan di dalamnya adalah perbudakan karena dia akan diperbudak oleh syaitan dia tunduk kepada syaitan dia menjadi hina di hadapan iblis. Dan dia juga melihat kepada syahwat. Yang awal dari syahwat itu adalah kelezatan dan kenikmatan. Namun diakhiri dengan penyesalan. Wal basirul muwaffaq yughayyiru nazarahu al awail al awakhir. Maka seorang yang benar-benar memiliki pandangan yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan merubah cara berfikirnya maka dia akan merubah cara memandang kehidupan ini dari awal hingga akhir dari permulaan hingga ke akibat maksudnya gimana engkau hidup di dunia tapi yang hendaknya kamu fikirkan cara pandangmu itu memikirkan sesuatu yang akhir. Bagaimana caranya agar kemudian kita bisa meninggalkan kehidupan dunia ini dengan meraih akhir yang baik. Husnul khatimah. Innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Seorang ketika melihat kehidupan dunia dengan berbagai macam kenikmatannya namun yang dia lihat adalah akibatnya. Apa sih akibat yang akan dia rasakan? Ya. Kalau dunia dikumpulkan akibatnya hilang. Karena tidak akan selamanya. Tidak akan bersifat kekal. Namun dia melihat kepada akibat yang lebih baik, yang lebih kekal, yang lebih nikmat yaitu mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat. Wadzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Apabila seorang diberi taufik dengan memiliki cara pandang dunia dengan cara seperti ini, maka itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Azza wa Jal memiliki keutamaan yang besar kepada hamba-hambanya. Kemudian yang terakhir dari 20 poin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah maka poin yang ke-20 kata beliau alla yaghtarra bi'tiqadihi anna mujarrad al-ilmi bima dzakarna kafin fi husulil maqsud jangan seseorang tertipu dengan keyakinannya bahwa sekedar mengetahui poin-poin ini, perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi, maka itu sudah cukup untuk mencapai apa yang menjadi harapan dan tujuan kita. Tidak. Itu tidak cukup. Sekedar pengetahuan tidak cukup. Sekedar ilmu tidak cukup. Bala buddha yudhifa ilaihi badlal juhdi fi isti'malihi wa istifragil wus'i wa taqati akan tetapi merupakan keharusan Pengetahuan itu harus disertai dengan kesungguhan yang penuh. Di dalam memanfaatkannya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih apa yang kita harapkan itu. Kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malaku dhalika al-khuruju anil awaidi fa innaha a'da'ul kamali wal falah. Dan inti untuk meraih hal itu, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu merupakan musuh-musuh bagi kesempurnaan dan kemenangan. Fala aflah man istamarra ala awaidihi abadan. Tidak akan meraih keberuntungan seorang yang terus melanjutkan kebiasaan buruknya sama sekali. Dia tidak akan meraih keberuntungan sama sekali maka dia harus meninggalkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan bermaksiat, kebiasaan melakukan perbuatan dosa, dia harus meninggalkan secara menyeluruh. Berkumpul dengan orang-orang yang jelek, yang buruk, yang mengarahkannya kepada kemaksiatan, dia tinggalkan. Apabila dia berada di sebuah lingkungan yang buruk, dia berusaha untuk keluar darinya dan memilih lingkungan yang membawanya kepada al-jannah kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'inu 'alal khuruj 'anil 'awaidi bil harabi an madhanil fitnah wal minha dan dia mem meminta bantuan untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu dengan meninggalkan tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang di sana banyak terjadi fitnah dan dia berupaya untuk menjauhkan diri darinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengarkan tentang keluarnya dajjal, maka hendaknya dia menjauh darinya. Jangan mendekat. Kamu mendekati dajjal, maka engkau akan hanyut terbawa oleh godaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyan'a anhu." Hendaknya dia menjauhkan diri darinya. Maka menjauhkan diri dari fitnah, dari sebab-sebab yang dapat menjerumuskan seorang pada fitnah itu wajib agar kemudian dia mampu meraih kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada hamba-hambanya yang bersabar dalam kehidupan dunia sabar dengan keimanannya, sabar dengan amalan salehnya, sabar dengan ketakwaannya. Dengan itu dia akan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang ke-12 dari kitab Uddatus Sabirin. Ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Saya kira sampai di sini insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.